baina salatil asri ila ghurubis syams U'tiya ahlu taurati taurata fa'amilu biha hatta tasafan naharu thumma azazu fa'u'tu kiratan kiratan ثم أعطي أهل الإنزيل الإنزيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عززوا فأعطوا كراطا كراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم كراطين كراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل أملا وأكثر أجرا Qala hal dhalamtukum min ajrikum min syai' qalu la faqala fadhalika fadli utihi man asa. Ini adalah hadis tentang keutamaan umat ini. Tentang keutamaan ini sebagaimana Allah kehendaki. sebagaimana yang Allah inginkan sesuai dengan masyiannya Allah Subhanahu wa taala dan iradanya. ini hadis yang sesuai, sesuai ditutur, sebagaimana yang dituturkan oleh Salim. Salim ini putranya Abdullah bin Umar. Akhbarani Salim bin Abdullah yani Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar. Ini Salim adalah satu di antara putranya Abdullah bin Umar. Salim menuturkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Kata Abdullah, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendengarkan kaulnya Rasul. Saya mendengarkan Rasulullah berarti saya mendengarkan kaulnya Rasul. Wa waqa'imun 'alal mimbar sedangkan beliau Rasulullah berdiri di atas mimbar ketika menyampaikan hadis ini. Berkata beliau sallallahu alaihi wasallam hanya saja baqa'ukum yakni baqa mananya di telah mudah waktu dikaitkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Waktu kalian yang kalian hidup dalam waktu tersebut cuma sedikit dibanding dengan umat-umat yang sebelum kita. Fima salafa qablakum minal umam kama bainal salatil asr ilal ghurub ila ghurub syams. dari terbit matahari dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu Ini perumpamaan waktu yang telah dilewati oleh umat seluruhnya di antaranya adalah kita umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat sebelum kita adapun kita cuma perbandingannya sebagaimana masuk waktu asar sampai waktu maghrib tok dan umat yang sebelum kita dari terbit fajar sampai asar. Sesuai dengan pembagian di sini. Maka dikatakan, oh tiya ahlu taurat atau taurat fa'amilu dan tasafan nahar. Ahlu taurat diberi taurat. Maka mereka mengamalkan dengan taurat tersebut sampai intasafa pertengahan sampai pertengahan siang. Kemudian mereka lemah. summa azazu. Fa'utu kiratan kiratan maka mereka diberi satu kirat summa utiya alul inzil al inzil fa'amilu bihatta salatil asr. Kemudian alul inzil diberi inzil mereka mengamalkan dengan inzil tersebut sampai salat asar. Lalu mereka lemah. Mereka diberi pahala kiroton ke sebagaimana alut Taurat. Kemudian kalian diberi Al-Quran. Ya ini kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diberi Al-Quran. Maka kalian mengamalkan dengan Al-Quran tersebut sampai terbenam matahari. Cuma sebentar. Kalian diberi dua kirot. Dua kirot. Nah, kirota ini, kirota ini. Satu kali itu seperti apa? Seperti gunung U, gunung Uhud besar sekali. Qala al-Taurat berkata al-Taurat, "Wahai Rabb kami, mereka Akalu amalan wa aksaru ajran. Mereka amalannya sedikit tapi pahalanya lebih banyak. Allah berkata, "Hal dalam tukum min ajrikum min syai'?" Apakah kami apakah aku mendolimi kalian sedikit pun dari pahala yang telah kami berikan kepada kalian? Kalau mereka berkata, la. Tidak ada kedoliman dari engkau, ya Allah. Maka Allah berkata, Fadalika fadli. Maka yang telah kuberikan kepada masing-masing dan antara kalian adalah, itulah keutamaanku. Utihi ku berikan fadli tadi, keutamaan tadi kepada siapa yang ku kehendaki man asa'u. sesuai dengan hanya Allah. Maka saidnya apa? Man asa. Ya kan? Babnya kemarin apa babnya? Babul irada dan masyiah. Nah, ini babul masyiah wal irada, yakni utihi man asa. <clears throat> Inilah yang dibawakan Imam Bukhari sebagai syahidnya Fadzalika fadli utihi man asa. Utini fi'il mudhari. Ya kan? Man asa siapa yang ku kehendaki dari hambaku. Penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala subhanahu wa taala. Ini sigo untuk apa? Ta'ajjub. In usabbihu Allah wa taala, usabihuhu. Aku memuji kepada Allah Ta'ala. Yang maksud dan maha tinggi. Wa hadha fadluhu jalla wa ala. Dan ini adalah keutamaannya Allah. Jalla wa ala. Yang maha besar dan maha tinggi. Anna hadil ummata aqallu amalan wa aqallu muddatan. Nah itu tadi muddah. Baka'ukum. Innama baka'ukum. Baka' ini muddah masa tinggal kalian di dunia ini dibanding dengan umat yang sebelum kalian adalah cuma sedikit dari asar sampai maghrib saja kalau lah dihitung dengan panjangnya hari. Dibanding dengan sebelumnya lebih sedikit tapi pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kirota ini kirota ini lah. Dua kirot, dua kirot Qad khaffafa lana alaman qablana a'malan katsiratan. Allah telah memberikan keringanan, khaffafa. Perhatikan ya, ikhwah. Setelah antum tulis, setelah antum catat, itu upayakan biar ilmu tadi itu lengket di pikiran kita, di murojaai. Katakhaffafa lana ala man qablana a'malan katsiratan wa asaran li hikmatin balighatin subhanahu wa ta'ala. Asar beban berat yang telah diberikan, dibebankan kepada umat sebelum kita. Sekarang diperingan oleh Allah dari kita. Kenapa li hikmatin balighatin karena adanya hikmah yang sangat dalam. Baligh maknanya apa? Dalam. Karena adanya hikmah yang sangat dalam. Kadang kita nggak mengetahui. Allah yang mengetahui tentang hikmah tersebut. Maha suci Allah dan maha tinggi. Dari semua keagungannya. Jadi ini bentuk keringanan. Itu pun umat ini banyak meninggalkan kewajiban. Wa daraba li hadza mathalan bil mustajarin. Mustajar si maf'ul. Orang yang disewa untuk bekerja namanya mustajar. Orang yang disewa untuk bekerja itu namanya mustajar, orang yang mengupah. Musta'jarin orang yang kerja, kerjanya mengupah. Kalau orang Sumatera bilang mengupah. Ya. Atau mengupah? Saru, saru upah. Kalau mustajir yang punya pekerjaan. bali hadza masalah dan Allah memberikan permisalan. Atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan untuk perkara ini. Perumpamaan. Masalah sebenarnya perumpamaan. Dengan perumpamaan ya apa? Berupa mustajarin orang-orang yang disuruh bekerja. Ya kan? Seperti baitun mustajar rumah yang telah dikontrak. Ya kan? Musayyaratun mustajaratun mobil yang disewa itu namanya mustajar. Allah Taala Allah Taala dan Rasulullah SAW membuat suatu perumpamaan dengan mustajari dengan orang-orang yang di apa? Diupai untuk bekerja. Fabaqa'u hadil ummati fiman qablaha misluma baina salatul asar ila ghurubis syams. Maka waktu yang ditempuh dalam kehidupan dalam zaman untuk umat ini dibanding dengan orang yang dibanding dengan umat yang sebelumnya semisal apa yang terkait dengan waktu antar salat asar sampai terbenamnya matahari. Yani anna mu'dhamatun ya dhahaba anna mu'damat dunia dahaba. Maksudnya kebanyakan waktu yang telah dilewati oleh umur dunia yang telah pergi. Telah berlalu. Dahaba telah ber, berlalu. Ya, ini kebanyakan waktu umur dunia ini sejak adanya dunia sampai sekarang ini kebanyakannya telah berlalu. Yang kita tempuh, yang kita lewati cuma sebagian waktu yang paling akhir dari asar sampai terbenam matahari ini perumpamaannya. Mu'damu dunia dhahaba kabla hadil umma. Nah, umur dunia ini telah berlalu. Telah dilewati oleh umat sebelum kita. Summa ja'at hadil ummatu laysa illa miqdarul asr. Kemudian datanglah umat ini, tidak ada bagi umat ini dari si waktu tadi, kecuali kadar waktu asar sampai maghrib. Mulainya waktu asar sampai ma maghrib. Maka minhu al-ana as-syai'u kathiru. Maka minhu, yakni min umuri dunia. Telah berlalu dari umur dunia ini, sekarang ini telah berlalu Waktu yang sangat banyak telah lewat. Manahnu fi akhir zaman. Ini ketika Rasulullah bersabda. Ya kan? Sedangkan kita sekarang sudah berapa? 1440 tahun. Berarti tinggal sedikit lagi, ya toh? Tinggal pendeklah lagi. Manahnu fi akhir zaman. Wa akhirnya adalah asr ala di ba'daut akumusa'ah. Kata saya bin Bas, sekarang kita ini berada di akhir zaman. Berada di akhir apa? zaman. Dari waktu asar sampai terbenam matahari, kita sudah berlalu, umat sudah berapa? Belum 1440 tahun. Berarti tinggal sedikit lagi. Ya kan? Dari Rasulullah SAW memberikan permohonan tadi itu telah berlalu 1440 tahun. Nah, mari katakan setelahnya akan bangkit asa alif lam lil ahad yakni qiyamah al-kubra. Berakhir umur dunia. Walakin Allah jalla wa ala ja'ala li hadil ummati min al-fadli wal khairi wal mudha'afati bil ujuri akthara mimma ja'ala liman qablaha. Dan akan tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan, membikinkan untuk umat ini berupa keutamaan dan kebaikan dan berlipat gandanya dalam beberapa pahala ujur, pahala ataupun upah aksara lebih banyak daripada apa yang Allah telah jadikan bagi umat sebelum umat ini. Kebelahan. Maka dikatakan ini sebagai keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk mati ini dikatakan oleh beliau Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah dan Maha Tinggi. Beliau sebenarnya memuji Allah dengan keutamaan besar ini. Wa masalah lil yahud di mana amila min as-sabah ila zuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan bagi Yahud Karena mereka dikatakan apa? Alul, in, alul Taurat. Berarti lebih dahulu apa ya? Yahud. Daripada apa? Nasar. Nasara. Rasulullah berikan perumpamaan bagi Yahud dengan orang yang beramal dari pagi sampai zuhur. Diberi upah satu kirot. Wan Nasara menadhur ila asr diberi upah satu kirot. Wadil ummatu atau hadil ummati minal asr ila ghurbis syams dan memberikan perumpamaan bagi umat ini dari waktu asar sampai terbenam matahari wa akirata ini do apalahal ajro makilatil waqt wal amal Allah membuat membuat bagi umat membuatkan bagi umat ini untuk berupa upaan tadi kirota ini dua kirot do apa melipat gandakan upah bagi umat ini bersamaan dengan minimnya waktu, sedikitnya waktu dan sedikitnya beramal. Dari sinilah bahwasanya umat ini adalah umat yang paling afdol. Ya kan? Umat yang paling mulia. Umat yang paling ringan bebannya. Qalatil Yahud wan Nasara berkata al Yahud wan Nasara ya Rabbana ma baluna ma baluna. Apa mana bal? Keadaan. Ma Haluna, aksaru amalan wa aqallu ajran. Berkata al Yahud wan Nasara wahai Rabb kami, apa toh keadaan kami? Lebih banyak beramal kok sangat sedikit pahalanya. Qala hal dalam tukum min haqqikum say'a? Allah taala berfirman berkata kepada mereka, apakah kami, apakah aku telah mendolimi kalian dari hak kalian sedikit pun? Adakah sedikit pun yang ku telah dolimi kalian dari hak kalian? Mereka berkata, la. Tidak ya Rabb kami, nggak ada kedoliman dari engkau. Qala fadzalika fadli utihi man asha. Allah Ta'ala berkata, berfirman, itu adalah keutamaanku, berikan kepada siapa yang kehendaki. Maksudnya Allah dan maha tinggi. Keutamaannya diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah dan menolaknya. Dan mengarahkan pada yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah maha mampu, enggak maha kuasa, enggak ada seorang pun yang bisa menghadang. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena tadi lehek lehikmatin baligotin. Karena adanya hikmah yang sangat dalam. Maka kalau itu perhatikan. Kalau kita ingat tentang hal ini, kita nggak perlu adanya dengki. Ya kan? Karena dengki adalah warisannya Yahud. Bahkan warisannya apa? Iblis. <clears throat> Kenapa? Karena sesuai dengan kehendaknya Allah. Siapa yang diberi keutamaannya. Nah, sekarang banyak manusia. Kalau ketinggalan dari orang lain dalam suatu perkara yang dianggapnya suatu keutamaan, dengki didahulukan. Sehingga memunculkan beberapa tindakan yang jelek, ucapan dan yang lainnya. Nah, ini betapa banyak manusia seperti itu. Semoga saja kita diberi taufik oleh Allah berupa perlindungan dari sifat yang buruk, sifat jahat, kedengkian. Dalam masalah ilmu, dalam masalah kebaikan, dalam masalah sunnah, dalam yang lainnya, dalam masalah dunia. Dalam masalah ilmu pun juga demikian. Banyak manusia yang modelnya cuma dengki. Padahal tadi telah kita dengar. Wadhalika fadli utihi man asa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ujara'u. Ujara' ini jamak dari kata ajir. Kayak alim, ulama. Fa'il fu'ala azim udama seperti itu. Itu diperhatikan ya ikhwah, bagi yang mungkin belum tahu, itu diperhatikan bagaimana bacaan yang benar. Kita semuanya adalah para talabatul ilm. Saling memberikan faedah, saling memberikan manfaat. Fal ujara'u yakhtalifuna ma'annahum fil haqiqa laisu ujara'a. Fal fadlun minallahi tafaddala alaihim. Ajir orang yang disewa itu namanya ajir. Orang yang disuruh bekerja itu namanya ajir. Hmm. Oh, Pak Sampung, ngantuk. Masa gue ngantuk. Mau kurung turu. Putune wae iki. Mong ora turu-turu. Tapi perhatikan. <clears throat> Fal uzara'u yakhtalifuna ma'annahum fil haqqi laysu abal bal fadlun minallahi tafaddala alaihim. Ujara, orang-orang yang disewa untuk bekerja itu mereka berbeda-beda. Dari sisi upah yang harus diterima. Bersama dengan itu bahwasanya mereka ini pada hakikatnya bukanlah mereka itu orang-orang yang disewa untuk bekerja. Bahkan keutamaan dari Allah. Allah yang memberikan keutamaan tersebut dengan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya dorongan. Tafaddala alaihim. Allah yang memberikan keutamaan tersebut itu namanya tafaddala. Wahsana ilaihim. Dan Allah yang berikan suatu ihsan, kebaikan kepada mereka. Apa itu? Berupa apa? Bi an waffaqahum li ta'atihi wa daum li ta'atihi berupa taufiknya Allah kepada tadi ujarok tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan berupa hidayahnya Allah kepada mereka untuk ketaatan kepadanya. Wa manna alaihim bitaati dan memberikan karunia. Memberikan imtinan nikmat atas mereka sehingga mereka bisa mentaati Allah Ta'ala. Maka kalau itu perhatikan ya Ewa Apa gunanya dengki? Enggak ada. Enggak berarti. Kenapa? Karena tafaddala alaihim wa ihsana ilaihim. Ini siapa bisa memaksa Allah? Enggak ada yang bisa memaksa. Siapa bisa mencegah? Enggak ada yang bisa mencegah. Hidup ini adalah ibtila. Ibtila bil khair wal ibtila bis syarr. Fadlan min gusum majazam, Ini adalah murni keutamaan dari Allah. Kemudian Allah memberikan balasan kepada mereka. Fadlan min memberikan ganjaran berupa kebaikan. Murni karunia darinya Allah Jalla wa'ala. Apa itu ya, Pak? Maka di sini nggak ada lagi istilahnya apa? Bangga dengan nasab. Bangga dengan keturunan. Anaknya ustadz, Anaknya syekh harus jadi syekh, mana ada. Kalau yang tahu tentang hikmahnya. Ya kan? Mungkin dulu seorang itu berandal menjadi bagus. Dulunya bagus menjadi berandal. Ya banyak segi juga. Penampilannya pendiam ternyata apa? Artinya busuk. Ini siapa bisa menghalangi? Itulah adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amaluhum fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan mereka adalah murni keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta taufik kepada Allah, minta fadl dari Allah ta'ala. Semoga Allah bertafaddal kepada kita dalam suatu kebaikan. Mereka yang lain nggak dapat. Taufiqullahi lahum wa hidayatuhu lahum fadlun minhu berupa taufik dari Allah kepada mereka dan berupa petunjuk dari Allah untuk mereka murni keutamaan dari Allah walladzi waffaqahum wa dialah Allah yang memberikan taufik persetujuan dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka Tsumma ata'uhum at-thawaba wal ajra fadlun minhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan kepada mereka thawab pahala dan ajar pahala juga ini adalah murni keutamaan darinya Allah yang maha dan maha tinggi. Maka dimasukkan dalam bab ini dengan babul masya awal irada oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Baik. Insyaallah mafhum ya ikhwah. Fawaidnya telah kita lewati, mudah-mudahan aja kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dijalani oleh manusia ini, kita diantaranya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah al-hadis berakam sab'al wa arba'a wa thamani wa sittin 7468. Hadatsana Abdullah al-Musnadi. Al-Musnadiyu Hah? Ayo la ilaha illallah. Musnidi. Ayo, bukan musnadi. Musnidi. Musnid. Hattasana Isamun akhbarana Ma'marun an Zuhri an Abi Idris an bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahdid فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرسلكم ولا تأسوني في معروف Faman wafa minkum fa'ajru 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'a fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa lahu kaffaratun wa tahurun. Faman satara Allah wa man satarahu Allah fa dzalika ila Allah in sya'a 'adzabah wa in sya'a ghafara lahu. Syaitnya mana? In sya'a 'adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Berkata Imam Bukhari Ta'ala bercerita kepada kami Abdullah bin Abdullah Al-Musnidi. Bercerita kepada kami Sam mengkhabarkan kepada kami Makmar dari Zuri dari Abu Idris dari Ubadah bin Samit seorang sahabi. Bahwasanya beliau Ubadah radhiyallahu anhu menuturkan aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam birat yakni barengan kami itu satu rahat. Rahat itu berapa? jika sampai 9 insyaallah. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa Pemana baiat? Memberikan sumpah setia, setia. Janji setia, sumpah setia. Kuterima bayat kalian. Sumpah setia kalian kepada saya. Apa itu? Di atas beberapa perkara. Satu, jangan kalian menyentuhkan Allah sedikit pun. Coba. Jadi tidak adanya syirik dari kita itu termasuk berupa sumpah setia kepada Allah Subhanahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit bersama kawan-kawannya di saat itu. Tengok. Syirik bahwasanya syirik adalah haram ancamannya neraka tapi demi penekanan dalam meninggalkan perkara ini memberikan sumpah setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tusriku dan jangan kalian mencuri dan jangan kalian berzina dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian dan jangan kalian membuat kedustaan yang kalian bikin-bikin. Ini apa? pada diri-diri kalian. Baina aidikum wa arjulikum. Ini takkit. Jangan sampai sekali-kali kalian melakukan hal tersebut. Kapanpun. Sekarang dan nanti. Dan jangan kalian bermaksud kepadaku dalam kebaikan. Wala taksuni fi ma'rufin. Apakah Rasulullah pada suatu saat akan memerintahkan memerintah dalam satu kejelekan? Enggak. Ini adalah untuk takkit. Maka barang siapa yang memenuhi dari kalian tadi tentang bayat tadi itu, sumpah setia tadi, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Dan barang siapa yang menerjang dosa-dosa tadi di dunia ini, kemudian diberikan sanksi resikonya di dunia ini, maka ini sebagai bentuk penebusan dosanya. Kafaro dan tahur maknanya sama. Sebagai kesucian dari dosa tersebut. Zina dicambuk, mencuri dipotong tangannya, dan semisalnya. Waman satarahullah, barang siapa yang Allah tutupi sehingga di dunia enggak kena sanksi hukum. Kejahatan yang dia lakukan enggak kena sanksi hukum di dunia ini, itu urusannya kepada Allah. padahal Fadzalika Allah. Insya urusannya kepada Allah insya Allah menyiksanya dan jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Maka itu yang afdol bagi seorang yang telah melakukan zina enggak tertangkap kemudian dia merahasiakan apa yang dia lakukan ini lebih afdol daripada dia melapor ke pengadilan. Jadi pendapatnya Ahlul ilm seperti itu. Baik. Sarah eh, penjelasan dari saya bin Bas berupa pertanyaan soalun kada indakum wafa ini tadi dalam lafadznya baman wafa minkum fa'adru Allah kada indakum seperti ini pada nusuh kalian berupa tulisannya wafa takhfifil fa bukan wafa Madzabataha as-sarih. Ya? Apakah tidak diberikan suatu kepastian bacaannya oleh Syekh Ali bin Hajar? Al-jawab min al-qari. Yani dari Ali al-Qari. Ali al-Qari mengatakan takut dama fi kitabul iman telah lalu dalam kitabul iman tentang tentang kepastian bacaannya wafa ini wafa ataupun wafa. Qala bin Bas ad-dhahir anna fiha al-wajhaini. Yang zahir bahwasanya wafa itu ada dua segi bacaan bima al tazimu bi au wafa bitasdidi wa wa akmal kalau dibaca wafa baman wafa minkum wafa yuwafi taufiyah karena siapa yang memenuhi bayat-bayat tadi maka pahalanya Allah yang menjaminnya itu namanya wafa yuwafi taufiyah memenuhi, mencukupi, melaksanakan. Aku iltizam dengan bayat tadi wa ya Rasulullah. Siapa di antara kalian? Ya kalau khair, apa ya kamu kalau. <laughs> Baik. Wafat tadi mananya apa? Altazimu bi apa? Aku memenuhi bayat tadi. Pakai wafa ini lebih Wa wa akmalu lebih sempurna sisi maknanya. Karena pakai tasdid. Lebih penekanan maknanya. Wa hadha ala anna al-abda baina umurin Hadil bayatu yukululaha bayatu nisa al-madhukura fi suratil mumtahana bal abdu baina umurin. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu diantara beberapa perkara ini Bayat ini disebut dengannya dengan penyebutan bayatun nisa yang tersebutkan dalam surat al mumtahana Maka seorang hamba ini jantah beberapa perkara. Yang pertama, bayna aywafi, aywafiya. Nah, bayna aywafiya. Bima ahadallah alaihi falahu ajru indallah. Maka seorang hamba yakni <clears throat> yang dilewati di antara beberapa perkara. Perkara yang pertama yang dilewati seorang hamba memenuhi apa yang dia telah berikan janji kepada Allah atasnya. Nah, tersebut maka pahalanya dia mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ini Allah yang memberikan. Nggak akan ada sedikit pun dikurangi, penuhi. Dan perkara yang kedua, seorang hamba melewati apa yang harus dia lewati dalam dunia ini, wal amr tsani ayyukhadha bima amila min ayyu taksir Ayyukhadha, apa makna Di Dikenai sanksi hukum dengan sebab apa yang dia amalkan berupa apa? Berupa Mukosir taksirnya berupa mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi Waktu kamu alil hudud dan dia ditegakkan pada dia ini hukum yang dikatakan hukum had Ayu akab Ayu yu'aqab bi uqubatin fid ala fi'lihi atau dia diberikan ekop dengan beberapa ikop di dunia atas perbuatan yang dia lakukan dari berupa eh, berupa kejelekan tadi wallahu akbar min ida alail uqubah fayakunu jazaan lahu maka Allah mafsar akan mengulangi atas akan mengulangi lagi pahala di apa berupa uqubah di akhirat tidak illa ala badadalika dzalika sya'an akhara illa idal karroh jika dia mengulanginya. Ya kalau sudah dapat kalau sudah kena ya sudah sanksi hukum dah setelah dikenai hukuman berarti sudah sudah kosong sesuai dengan amalannya. Dicambuk setelah cambuk berarti sudah ber, bersih. Kecuali kalau dia mengulangi lagi baru diulangi hukumnya. Wal amr dan perkara ketiga yang harus dilewati seorang hamba yustaru. Yustaru ditutupi oleh Allah taala. Yakni, nah itu, yustaru yakni di sini ada penjelasan yakni yakni yaf'alul ma'siyata wa ya, yustaru la yatubu. Wa yustaru bukan wa yasturu, wa yustaru la yatubu. Wala yu'aqabu bid dunya bal yustar. Maka ketiga yakni dia ini ditutupi oleh Allah, yaitu dia berbuat maksiat tapi ditutupi Allah nggak dibongkar oleh Allah. Nggak sempat bertaubat, tidak diberi ikop di dunia bahkan ditutupi. Nggak tertangkap, nggak harus diseret ke pengadilan. Hada amru ilallah insya'adzaba wa allah kama fi qoli subhanahu wa ta'ala ya yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Ini urusannya kepada Allah. Jika Allah menghendaki diseksanya oleh Allah. Jika Allah menghendaki lain, Allah mengampuninya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT. Wa yaghfiru ma dunadalik. Dan Allah mengampuni apa saja yang selain syirik. Bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik. Mindalika yang dari syirik. Syirik akbar dan syirik asgar. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah kalau itu perhatikan, pasti ada yang disiksa, nggak semuanya harus di ampuni dosa selain syirik. Maka mudah-mudahan saja. Dosa selain syirik yang kita lakukan, yang mungkin di antara kita belum sempat bertobat dan meninggal, termasuk orang yang diampuni oleh Allah, tapi nggak ada jaminan. Cuma moga-moga saja. Maka dengan demikianlah pentingnya bertaubat. Pentingnya bertaubat. Dan mudah-mudahan terbaik kita diterima sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka itu ditaruh beberapa syarat oleh ahlul ilm. Tentang taubat yang makbula Allah ta'ala. Amma wan waffa wastaqama ala dinillahi ba'da ajru ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat orang yang memenuhi beriltizam di atas bayat tersebut Dan istiqamah yakni dalam kondisi lurus, langgeng. Tahu istiqamah? Mananya apa? Lang? Langgeng. Di atas agama Allah, maka ini adalah pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala yang menanggung pahalanya, yang menjamin pahalanya. Maka di sini enggak ada ya kan? Seorang itu akan dibela oleh Allah, dibela oleh kedudukannya, hartanya enggak ada Amalannya yang menggantungkan dirinya atas baik dan jeleknya dia. Miskin, kaya. Ini adalah semuanya adalah terkait dengan amalannya. Mudah-mudahan saja. Ya kan? Perkara ini diberikan kemudahan oleh Allah atas semua kita. Waman waffa wastaqama ala dinillah ba'da ajru 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala maka nggak ada keluh kesah. nggak ada gundah gulana atas beberapa kekurangan yang diratus seorang hamba di dunia berupa dunia. Karena keutamaan dunia ini adalah keutamaan yang semu. Keutamaan yang hakikat adalah keutamaan di atas takwa kepada Allah. Harta kita nggak akan menjamin kita. Bahkan harta itu kebanyakannya adalah menyerah kepada kejelekan. Ilaman wafaqahullah ta'ala Kecuali orang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Wa ammal halatu thaniyah alladhi ata'al al thumma uqibah. Thumma uqibah. Adapun keadaan yang kedua. Ya ini orang yang mendatangi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kemudian diberikan ikop. Kemudian kena ikop di dunia. Zana fa'uqim alal had. Dia berbuat zina lalu dia ditegakkan hukum had Sesuai dengan kondisi seorang pezina. moksan atau guru moksan. Syaribal khamra fa alal had. Minum khamr lalu dia di tegakkan padanya hukum had. semalam yaud. Nah, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut fa kafaratun lahu, makin sebagai penebus dosa yang dia telah lewati karena telah dilewati kena di kenai had, hukum had Fa'in ada ila zina sanin. Sanian seharusnya ini bukan sanin. Sanian atau sanin bisa juga. Tapi kalau dia ini kembali kepada zina yang kedua, hadi batu zina ini adalah hikopnya zina yang kedua, awa ada li surbin akhara hukum batu tanya tapi kalau mengulangi minum yang kedua kali maka dapat hukum yang kedua kali. Sanksi hukum yang kedua kali. لكن إنسان فأقيم على الحد ثم مات على ذلك كان كفرت الله هذا الحد Antara bila dia zin zina, lalu kena hukuman had kemudian dia mati, setelah itu maka ini sebagai penebus dosa bagi dia. Bersih dah, telah bersih. Kada qatlun fakutilah. Atau kada qatala fakutilah. Kadalika. semakin orang yang membunuh lalu dibunuh. Maka sebagai kebersihan dari dia. Sudah gratis. Jangan ada lagi sanksi hukum setelah itu. Di akhirat nanti. Sudah gratis. Sudah kosong. Mahfum? Nah. Asalis. Orang yang ketiga mastur. maafkan dari kata satora tadi. Orang yang tertutupi. Dosanya di dunia enggak. Kena sanksi hukum. Asa wasutira falam yuqam alal haddu fahada amr ilallah. Berbuat maksiat lalu ditutupi oleh Allah tidak ditegakkan hukum had padanya di dunia ini maka urusannya kepada Allah insa apa anu kepadlihi wa subhanahu kasbabi a'malin salihatin jika Allah mengendaki Allah memaafkan. Murni karena keurniannya Allah Ta'ala, maksudnya dan maha tinggi Allah dengan sebab-sebab amalan yang salihah Ataupun dengan sebab syafaatnya para pemberi syafaat dengan izin Allah Taala. Hah? Mana? Oh enggak iso. Au al afrod abil malaika atau afrod anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itu namanya afrod. Juga termasuk apa? Termasuk ada keutamaan Anak yang belum balik meninggal, ini kawan bagi orang kedua orang tuanya. Termasuk syafaat bagi kedua, orang tuanya. Awil malaikat pun pada malaikat atau yang selainnya atau yang semisalnya. Wa insya rabbuna aqaba ala qadril jari allati mata 'alaiha dan jika Allah mengendaki untuk diseksanya untuk menyiksanya, maka Allah menyiksa dia sesuai dengan kadar kriminal dosa yang dia mati di atas dosa tersebut lalu dia masuk neraka yu'adzabu binar di siksa di neraka tsumma ba'da ma yutahharu wa yumahhasu binar ya yukhrijullahu minan nar kemudian setelah dia dibersihkan di neraka maka Allah mengeluarkan dia dari neraka kama ja'at bidzalika nususul katsirah. Sebelum datang dalam hal ini beberapa nas yang sangat banyak wa min haqulu subhanahu fi nisa di antara nas tersebut dalam tersebut adalah firman Allah taala dalam surat nisa fil maudhi'ain dalam dua tempat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa hadza yashmalu jami'al ma'asi lati duna syirki az zina wa ghairi ini mencakup yasmalnya apa mencakup seluruh maksiat-maksiat yang selain syirik berupa zina dan yang lainnya. Ketika dia seorang itu belum bertobat dari zina dan yang lainnya. Kalau syirik belum bertobat nggak ada ampun, nggak ada ampunan. Apa ya, kawan? Wa kadzal hadisul mutawatir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu yashfa'u fi ahli al-ma'asi. Wa kadzal Hak ini hak litambi, kafnu tasbidha ini simsaro. Kita disuruh memahami seperti ini. Hadis-hadis yang mutawatirah mengisyaratkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah me Nah, bahwasanya beliau memberikan syafaat kepada al maasi. Wa anallahu yahuddu lahu haddan wa ana ya'udu marratan pada marratan nah, lagi. Ya, syafaat dari Allah Bahwasanya Allah memberikan syafaat pada alul maasi, bahwasanya Allah memberikan had yahuddulahu dan apa? Rasulullah memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat bagi Allah memberikan hak Ini loh wahai Nabi sebagai eh, sebatas ini kamu keluar dari neraka. Sebatas ini lagi kamu keluar dari neraka. Sampai berapa kali? Empat kali telah lewat. Yahudullahu lahu li rasul. Jadi Rasulullah memberikan syafaat untuk ahli ma'asi di neraka. Rasulullah mengeluarkan sampai empat kali. Ini yang terjadi saya bin Bas. ini. Rombongan ini. Ini dan ini empat kali. Ya'udhu maratan ba'da maratan alaihi Wasallam. Wa kal syafatul malaika wal mu'minin wal afrod. Kullu hadha mimma tawat. tarat bil akhbaru. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya para malaikat, sahabatnya orang-orang mukmin, sahabatnya para afrod, anak-anak kecil yang meninggal. Seluruh ini termasuk dari apa yang telah datangnya mutawatir dari khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, Pak, itu kita cukupkan dan sedikit ini bisa usaha-usaha selanjutnya. Alhamdulillah, minta dulu.